الله الرحمن الرحيم setelah diterangkan dan dijelaskan di dalam pengajian yang lalu bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah menuntut ilmu <clears throat> adalah wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan sekarang kita memasuki penjelasan ilmu apakah yang wajib karena menuntut ilmu agama Islam <clears throat> ada yang حكم فرض عين dan ada yang hukumnya fardu kifayah ada yang hukumnya sunnah dan sebagainya di sini oleh Syekh Musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala diterangkan wa amma ma yajib ilmuhu على كل مسلم <clears throat> من علوم الإيمان فيوجد في عقائد الأئمة المختصرة التي وضعوها لعامة المسلمين <clears throat> مثل عقيدة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى Adapun apa yang wajib diketahui bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan <clears throat> dari ilmu-ilmu keimanan ialah apa yang ada di dalam kitab-kitab ringkasan yang menjelaskan tentang akal yang telah diciptakan oleh <clears throat> ulama-ulama Islam bagi umumnya kaum muslimin seperti apa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam masalah akidah yang wajib <clears throat> jadi termasuk fardu ain setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari ilmu ilmu aqidah Islamiyah ilmu-ilmu keimanan ilmu-ilmu keyakinan dan kepercayaan di dalam agama Islam ilmu al-aqaid atau ilmu aqidah al-islamiyah atau lebih terkenal dengan ilmu tauhid luas. Tetapi yang menjadi fardu ain yang dihukumi wajib aini atas tiap-tiap musim dan musimah ialah yang ringkas yang mencakup semua kewajiban di dalam masalah aqidah, Nah, yaitu sebagaimana yang sudah dikeluarkan atau dicatat dan ditulis oleh ulama-ulama Islam secara ringkas termasuk apa yang dicatat ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala jadi ada aqidah ahli sunnah wal jamaah ringkas atau apa yang dikeluarkan oleh sayyid Ahmad Al-Marzuqi di dalam kitabnya yang berbentuk nazaman aqidatul awam maka disebut aqidatul awam tingkat aqidah orang-orang umum jadi masa umum jadi orang biasa adapun kalau orang akan memperdalami masalah ini ya harus mempelajari sambil mendalam hingga menjadi tingkat ulama-ulama dalam ilmu aqidah tapi dasar pertama harus mengetahui yang wajib-wajib secara fardu ain. Nah, semacam kitab-kitab yang tersebut tadi. Termasuk kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ada kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ini yang memang sudah diajarkan di madrasah-madrasah untuk anak-anak sekolah. Ya, memang tertibnya tertib madrasah. Nah, isinya kandungannya itu yang diambil adalah tingkat wajib aini yang menjadi dasar akidah. Kalau kita sudah mengetahui demikian ini, kalau kita teliti betul-betul, masih banyak di dalam masyarakat kaum muslimin dan musliman di dalam masalah akidah, di dalam masalah ilmu akidah, banyak yang belum mencapai dasar utama. Jadi dasar pertama banyak yang belum mencapai ilmunya. Jadi ilmu fardu aininnya di dalam masalah masalah akidah yang merupakan dasar pertama yang digariskan oleh ulama-ulama Islam dan yang ditulis, disebarkan dan diajarkan untuk tingkat umum, tingkat awam, tingkat amatul muslimin ini kalau kita sedikit betul-betul masih banyak kaum muslimin dan muslimat rata-rata belum mencapai ilmu itu. Nah, di sini padahal ini merupakan fardu ain. Nah, maka itu kita golongan al wal jamaah yang mengikuti madhab al-ash'ari dalam aqidah. Karena di alam di tidak masalah tidak bagi kaum ahli sunnah wal jamaah ialah apa yang dikumpulkan dan diilmukan oleh dua tokoh ahli tauhid, dua imam ahli aqaid yaitu al-Imam Abu Hasan al ashari dan al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi kita umat Islam di Indonesia ini golongan ahli sunnah wal jamaah kalau di dalam syariat umumnya rata-rata bahkan boleh dikatakan kesemuanya mengikuti al-madhab syafi'i tetapi di dalam akidah di dalam masalah keimanan mengikuti al-imam Abdul Hasan al-Ash'ari Nah ini bumi. Karena pada abad ketiga dan sebelumnya juga sudah terjadi <coughs> kekacauan dan pertentangan di dalam masalah akidah. Jadi setelah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah selesai zaman Khulafa ar datang kerajaan Bani Umayyah. Lalu hilangnya kerajaan Bani Umayyah, timbullah kerajaan Bani Abbas. Abbasiyah. Di sana kemajuan ilmiah luar biasa. Pada kerajaan Abbas itu kemajuan ilmiah luar biasa. Kemudian orang-orang Islam meningkatkan dan memperluas ilmu-ilmu pengetahuan mereka sehingga mereka membutuhkan ilmu-ilmu falsafat ilmu-ilmu logika termasuk ilmu mantik terpaksa mencari guru dari orang-orang Eropa yang waktu itu orang-orang Greek atau Yunani mereka orang-orang Greek atau orang Yunani tidak mau memberikan karena mereka bertentangan dengan orang-orang Islam makanya mereka bukan Islam tapi setelah dirundingkan ada guru besar mereka mengatakan harus kita beli jadi dunia Islam harus kita beri guru di dalam ilmu logika atau ilmu falsafat termasuk ilmu mantik tapi dengan syarat guru yang sangat pandai memasukkan ilmu ini hingga dapat mengacaukan akal pikiran dan akidah orang-orang Islam. Memang orang-orang kafir itu, walaupun bagaimana menampakkan bantuannya terhadap dunia Islam, toh di dalam itu ada racun. Jadi kita tidak boleh kita percaya biasanya harus kita waspada. Orang-orang kafir itu walaupun bagaimana menunjukkan bantuannya terhadap dunia Islam, terhadap masyarakat kaum muslim dan orang Islam, di dalamnya itu ada ada racun. Jadi racun dimasukkan dalam madu Islam. Wain madu, manis, baik, ya. Tapi dalamnya itu ada ada racun. Nah, dunia Islam waktu itu dan waktu itu zaman kerajaan Makmun bin Harun al rashid membutuhkan guru-guru di dalam ilmu falsafat, logika dan mantik tadi. Oleh mereka ditolak, tapi ada yang tua atau guru besarnya atau pakai bahasa tokohnya ini mengizinkan boleh kita beri dan harus kafri tapi dengan syarat guru yang sangat pandai memasukkan ilmu ini hingga dapat mengacaukan akal pikiran dan akidah orang-orang Islam. Jangan demikian diputus, setuju, sepakat, kirim, kirim, bapak. Main ini guru. Guru Greek atau Yunan ini adalah main masukkan ilmu falsafat, ilmu logika, ilmu mantik ini eh, dimasukkan dan ini kan akliyah semua. Sedang tauhid juga masalah dari akal ini dimasukkan. Masuk sini sampai cepat tak siap. Hingga terjadi masalah-masalah yang bertentangan dengan akidah Islamnya hingga menjurus kepada khalqul Quran. Quran ini kodi apa hadis. Mulai ini sampai ke tingkat kerajaan masuk. Hingga mereka-mereka itu waktu itu mengutamakan akar atas syariat. maka menonjol. Sebelumnya itu sudah ada bibit-bibit macam-macam. Enggak. Dalam saat itu tambahan dapat ilmu-ilmu yang semacam itu. Dan sengaja golongan ini memasukkan. Hingga waktu itu meningkat masalah ihtizal, kaum zilah rasional. Nah di sini masuk terus sampai tembok bagaimana saya katakan. Apakah Quran ini hadis apa lagi? masuk manusia menciptakan amal perbuatan sendiri. Kalau baik itu dari Allah, kalau jahat dari manusia sendiri, sendiri tidak ada. Masya Allah karena malam salam ikut ini tidak ada. kuat macam tinggal ini masalah. Sampai waktu itu ulama-ulama tercoba Tapi setelah Raja Mamun meninggal dunia ganti-ganti lalu ganti kerajaan raja yang betul-betul tahu masalahnya. Nah di sana ulama dapat kesempatan maka menonjolkan nah, akidah al-sunnah jamaah termasuk Al-Imam Abdul Hasan Al-As'ari. Jadi pada abad ketiga itu menonjol dua tokoh yang besar waktu itu di Basrah yaitu Abu Hasan al Ashari dan di daerah antara Irak dan Persia di sana adalah Abdul Mansur al Matuni Abu Mansur al Matuni dua ini tokoh al Jamaah menimbulkan ilmiahnya ini ada sangat bertentangan dengan kaum Mu'tazila Abul Hasan al Ash'ari sendiri asalnya Mu'tazili jadi asalnya orang Mu'tazili tapi setelah dia lihat keadaan-keadaan ilmu mereka, dalil mereka, wah ini bertentangan, dia tidak keluar sudah. Sudah etikaf di rumah, artinya tetap di rumah, tidak keluar, mempelajari dalil Quran, hadis, akwal sahabat dipelajari betul, sudah agak lama, ada yang katakan 40 hari, ada yang katakan beberapa bulan, terus dia keluar, orang kumpulkan di masjid soal Jumat itu kumpul, dia naik mimbar, dia bilang, siapa yang sudah kenal saya sudah kenal yang belum kenal saya saya adalah Abu Hasan al Ashari dulu adalah saya orang Mu'tazilah sekarang setelah saya pelajari mendalam dan sebagainya dari Quran hadis dan aqidah sahabat sahabat Nabi Muhammad SAW saya buang ke semuanya itu kalau bertentangan dengan Quran dan hadis dan semua saya buang dan saya tidak akan kembali lagi ke sana seperti saya buang baju saya buka bajunya diundang jadi bagi demonstrasi jadi buka bajunya dibuang dan yang yang menjadi yang menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah terjadi Quran hadis dan aqidah para sahabat begini bacakan dia. Nah, dibacakan waktu itu artinya nah, di sini nah, maka terkenal yang menonjolkan yang mempopulerkan nama ahli sunnah jamaah Abdul Hasan al Ashari soal setiap berdalil dia mengatakan ini dalil al-sunnah jamaah, ini akhir al-sunnah jamaah. sabar berbicara menonjolkan ini sampai tersebar. Jadi kepopuleran kalimat al-sunnah jamaah itu dicetuskan <clears throat> oleh Al-Imam Al-Hafiz ashari Adapun kalimat itu sendiri sudah ada dalam hadis atau sudah ada hanya disebutkan waktu itu. Kenapa? Karena bertentangan. Loh. Kalau timbul pertentangan mau tidak mau orang mesti menjelaskan. Menurut ahli sunnah begini, menurut ahli sunnah begini, ahli sunnah begini, Jadi pertentangan-pertentangan itu kesemuanya pokoknya ah, pertama dalam akid Nah, Abu Hasan Asy'ari syari dan Al-Madri sama, hanya perbedaan sedikit. Tidak, tidak merupakan prinsip, tidak bukan pokok, jadi perbedaan sedikit. Orang-orang golongan Hanafiya itu kebanyakan ikut Abu Mansur al Maturidi yang ujung awal Turkiya dan sebagainya ini kebanyakan besar. Nah orang-orang Syafi'iyah <clears throat> kebanyakan ikut Abu Hasan al Syari <clears throat> dan Abu Hasan al Syari ini menunjukkan aqidah Imam Ahmad bin Hanbal karena waktu itu yang gigi juga menghadapi masalah pertentangan aqidah dan mengenai Mu'tazila ada Imam Ahmad bin Hanbal sampai di dalam masalah khalqul Quran Quran ini makhluk apa hadis tadi Imam Ahmad yang sangat roh dalam soal ini yang sangat terpuji kenapa? karena jawaban Imam Ahmad bin Hanbal ada terus terang tidak dengan teding aling-aling ya hingga tertangkap dan tersiksa dalam penjara lain-lain ulama masih ada di masalah diplomasi, politik dan sebagainya di antaranya ada pernah ditanyakan masalah Quran itu hadis apa qadim dia bawa Quran Nah, ada sebagian ulama. Dan Quran ditaruh di sini, ditanya oleh hakim atau oleh raja. Dia pegang kertas, ini hadis ini kertas ini. Ada yang katakan, bagaimana kamu? Ya bilang, Taurat, Injil, Zab, jadi Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ini kesemuanya havadis ini ismini zalina zalina baru Imam Ahmad Hamdi bagaimana Al-Quran Qadim Kalamullah Qadim pertentangan BDV dia tetap Qadim sampai ditangkap sampai di penjara dipukul dalam penjara jadi yang sangat tampak betul dalam pembelaan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal Al-Imam Al-Hasan Al-Asy'ari ini nah ini memakai apa mengambil dan menonjolkan dan meneruskan akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal artinya akidah al sunnah wal jamaah <clears throat> termasuk <clears throat> mempelajari akidah al sunnah wal jamaah di dalam al-iman billahi ta'ala dengan secara mendetail atau tafsiri yaitu harus kita tahu adanya sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil 20, jaiz satu. Nah, ada penjelasan sifat 20 yang terkenal sifat 20. Iya. Nah, ini adalah akidah menurut ketetapan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nah, jadi kita harus tahu sifat wajib bagi Allah 20, dan 120 surat jais satu, ditambah sifat rasul wajib 4 mustahil 4 jais 1 jadi 50 sifat yang dicantumkan dalam kitab Aqidatul eh, Kifayatul Awam ada. Nah ini harus diketahui. Maka tadi saya katakan umpama kita teliti dan dalam masyarakat kami sendiri <clears throat> laki-laki dan perempuan masih banyak kekurangan masalah ini sifat 20 jarang yang apa di tes, ya apa diuji tes jelas jalan yang apa akidahnya kuat percaya cuma pengertiannya secara ilmiah banyak yang nggak apa jawab berapa sudah puluh <laughs> ya itu banyak nggak apa nah, maka oleh al asyid Ahmad al Marzuki yang keluarkan secara nawaman yang dinamakan aqidatul awal ini disebut semua semua akidah akidah yang wajib yang fardu ain sampai sifat kobu ada sampai sifat nabi dan nama-nama malaikat yang 10 rasul yang 25 ini semuanya ada di sana nah, maka orang-orang dulu rata-rata memperhatikan ini dan mendidik anaknya dengan ini hingga rata-rata apa aqidatul awam nah, zaman makin lama makin lama jangan lagi apa kitabnya tidak pernah lihat tidak pernah <laughs> iya nggak tahu karena dulu mereka itu apa nah itu dulu tapi sekarang nggak ada jadi sekarang nggak ada dulu tadi dulu jalan lagi madrasah sekampungan itu langgar, kampung, rumah, laki-laki, anak ah, kecil-kecil sudah apa sekarang jangan lagi apa kitabnya punya pernah pelarian. Nah, nggak jadi ini ukuran fadu'ain. <clears throat> jadi akidah betul-betul nah, walaupun kita baca tidak tertib tapi jelas tahu ini tidak apa-apa ini tingkat mempelajari akidah secara pokok artinya secara ringkas dan itulah yang menjadi perlu <clears throat> Maka di sini pun diterangkan masalah pertama yang wajib di dalam kita mempelajari akidah Islamiyah atau bab keimanan <clears throat> sesuai dengan apa yang telah di ditulis <clears throat> atau dikumpulkan oleh ulama-ulama Islam yang khusus digunakan untuk amatan muslimin <clears throat> umumnya kaum muslimin artinya masa kaum muslimin tingkat umum tingkat dasar nah, <clears throat> ini maka kalau sudah kita mengetahui ya sebagian riwayat kejadian masalah akidah, di sana kita sudah dapat mengetahui bahwa pokok pertentangan hingga timbul kata-kata yang dipopulerkan yaitu ahli sunnah jamaah di dalam masalah akidah di dalam masalah akidah nanti menjurus ke lain-lain jadi <clears throat> apa yang diciptakan oleh ulama-ulama itu untuk amat muslimin mislu aqidatil imam al-ghazali rahimahullah ta'ala seperti aqidah yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali hiya jami'atun nafi'atun wa fiya ziyadatun kathiratun al-qadr al wajib ilmu ala kulli mu'min dan itu jami' meliputi <clears throat> masalah-masalah yang wajib bahkan ada kelebihannya sudah lebih daripada yang wajib ada juga dicantumkan di sana. Walakinna muakkidatun wa muqawiyatun wa mukammilatun lil iman. Ada masalah pembahasan lebih, tapi ini memperkuat adalah aqidah, aqidah memperkuat keimanan. Maka dalam hal ini oleh Syekh Musallif disebutkan dan katanya insya Allah nanti di akhir kitab ini akan dicantumkan aqidah wajizah tashtamilu ala ma'ala buddha min ilmihi min ulum iman. Dalam kitab ini sendiri nanti dicantumkan aqidah yang batas fardu ain di akhir di kitab ini. Maka setiap orang beli kitab dapat melihat pokok, pangkal, dan batas fardu ain di dalam masalah akidah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah dicantumkan di akhir kitab <clears throat> Jadi ringkas. Termasuk dalam akidah ahli sunnah jamaah kita percaya <clears throat> kita meyakinkan bahwa segala sesuatu ada dari Allah subhanahu wa ta'ala khairihi wasyarihi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah afdhal Anbiya wal Mursalin. Dan wajib kita percaya, yakin, beriman bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, bahkan kepada jin-jin juga. Dan wajib kita percaya bahwa tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada rasul lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Adapun turunnya Nabi Isa besok akhir zaman dekat hari kiamat tidak merupakan nabi baru, tetapi ya Isa itu Isa, Isa, Isa itu sendiri dan akan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan wajib kita percaya dan beriman bahwa khalifah-khalifah Islam sudah Nabi Muhammad SAW ada di tertib Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, harus kita percaya. Dan wajib kita percaya bahwa Al-Qur'an qadim, Allah adalah qadim dan sebagainya dan sebagainya. Inilah keyakinan di antaranya. Harus kita mengikuti. <clears throat> Ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan dalil Al-Qur'an dari hadis Nabi Muhammad SAW dan ya itulah yang menjadi akidah sahabat sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum tabi'in. Lalu itu yang dinamakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Sebab mungkin dulu sudah pernah saya terangkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي Nabi Muhammad SAW telah bersabda orang-orang Yahudi pecah sampai menjadi 71 orang-orang Nasrani pecah sampai menjadi 72 umatku kata Nabi akan pecah wasataf batu wasataf tarik umat akan pecah karena zaman Nabi belum <clears throat> nanti Islam tinggal Nabi SAW akan pecah sampai menjadi 70 orang 70 Tiga, puluhan finnar semuanya dalam api neraka. Waktu neraka. Illa wahidah kecuali satu. <coughs> Yaitu beriman <coughs> yaitu apa yang saya jalankan dan dijalankan dan dijalankan oleh sahabat tapi kita ma ana alaihi wa ashabi apa yang saya dan sebagainya apa yang saya ada ini dan apa yang sahabat, apa yang sahabat-sahabat saya ada lima waktu wajib ini kan hukum sahabat-sahabat saya nah ini hukumnya selima nah ini namanya al-tuqatun najah golongan yang golongan yang nah kemudian yang lain ini dikatakan ahli sunnah kita percaya pada percaya kata ahli sunnah maka sekarang lafaz alus, alus adanya suatu lafaz alus, sunnah orang-orang ahli hadis wajib orang-orang ahli hadis dan jamaah apa hukumnya sholat ahli hadis dan jamaah jamaah jamaah jamaah itu sahar dan jamaah itu tak haram ya ini masalah sholat jamaah itu sahar dan jamaah itu tak saya yakin haram jamaat umat Islam yang terbanyak keyakinan yakin halalnya dan jamaat umat Islam yang tahu banyak keyakinan yakin halalnya dan jamaat umat Islam yang tahu banyak keyakinan tahu banyak ini halal ini kan hukum dan halal. Ini kan hukum. Ini dimaksudkan. Haram dan halal. Ini dimaksudkan. Baru nanti masalah dan nanti masih keyakinan haram dan dimaksudkan. Baru nanti masalah hukum dan nanti masih keyakinan haram baru nanti masalah ini pokoknya ya ada hukum dan nanti. ini pokoknya dulu masalah api masalah pokok ya ada hukum dan ini pokoknya dulu masalah api masalah pokok ya ada hukum ini pokoknya dulu masalah api masalah pokok ya ada hukum ini pokoknya dulu masalah akidah.